Sehingga juga dengan kenikmatan dari Allah kita bisa bertemu di tempat ini dengan taufiknya subhanahu wa ta'ala. Maka kami ucapkan kepada para hadirin khususnya para orang tua wali ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk kita bisa saling bantu membantu ta'awun alal birri wa taqwa saling bantu membantu untuk terbiatul aulad mendidik anak-anak kita mendidik mereka dengan terbiah dan ta'lim penambahan ilmu dan juga pelatihan untuk mengamalkan ilmu. Artinya tidak hanya satu sisi mengajarkan teori-teori tetapi juga mengajak untuk sama-sama ya, berupaya untuk menerapkan ilmu dalam bentuk nyata. Dan ini yang kedua lebih berat daripada yang pertama apalagi di akhir zaman ini atau khususnya di masa-masa kita ini yang memang seakan-akan ada perang perang antara ahlul haqqi wa ahlul batil perang antara hizbus syaitan dengan hizbullah perang antara pasukan yang digerakkan oleh syaitan yaitu pasukan dari orang-orang kafir dan para munafikin dan ahlul ahwa dan ahlul balal dan mereka menyerang dari berbagai macam penjuru berupaya untuk merusak anak-anak remaja para pemuda sehingga mereka berharap esok hari ketika anak-anak ini menjadi dewasa Negeri ini bukan lagi negeri yang kemarin. Ya. Itu harapan mereka. Walan tardu al-yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho kepada kalian sampai kalian ikut milah mereka. Dan mereka tahu ya, kalau umat Islam ini kokoh berpegang dengan tauhid was sunnah, maka upaya mereka akan gagal. Mereka tahu itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenali seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Nabi menyampaikan kebenaran, bahwa Nabi menyebarkan kebenaran, mengajarkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Tetapi hasad dan dengki yang ada pada mereka mereka menginginkan umat Islam ini rusak. Tidak peduli apakah berubah menjadi Nasrani atau Yahudi. Tidak berubah atau tidak peduli apakah berubah menjadi musyrikin ataupun munafikin. Mereka tidak peduli apakah generasi ini akan menjadi apapun yang penting jangan di atas tauhid wa sunnah. Hati-hati. Ini adalah perkara yang jelas-jelas. Bahkan kepastiannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa iblis sudah bersumpah dengan nama Allah wa bi'izzatik la ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Demikian pula dalam ayat lain, Allah kisahkan ucapan iblis la'aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus. Dan berkata pula, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Walan tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya engkau ya Allah nggak akan mendapati mereka bersyukur. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan umat. Dan berkata pula di ayat lain Allah kisahkan ucapan iblis bahwa iblis menginginkan agar semua kalian masuk neraka jahanam. Iblis sudah dikatakan oleh Allah innaka minal marjumin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tentang iblis bahwa dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam, maka iblis tidak akan membiarkan manusia. Begitu saja. Saya sudah pasti masuk jahanam. Saya harus mengajak seluruh manusia untuk masuk neraka jahanam. Sehingga jangan heran kalau ada berita-berita demikian dari sekian pihak, bahkan dari panglima TNI kita. Bahwa sekarang ini perang proksi. Perang bagaimana caranya merusak bangsa ini. Dan tentunya bangsa ini mayoritasnya muslimin. Kita melihat dari sisi lain tidak heran. Kufar Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin, munafikin pasti pasti pasti nggak akan suka dengan ahli tauhid wa ahli sunnah. Maka akan dirusak. Dan sudah dikatakan tadi, tidak peduli mau jadi apa, yang penting jangan di atas tauhid, yang penting jangan di atas sunnah. La aq'udanna siratakal mustaqim. Kata iblis, aku akan duduk di jalan yang lurus. Selama tidak lurus, tidak apa-apa. Mau jadi penyimpang sesat syi'rafidhi, terserah. Silahkan. Atau mau jadi ateis, komunis, silahkan. Yang penting jangan Islam. Yang penting jangan tauhid, jangan sunnah, jangan garis yang lurus, jangan di atas jalan hak. Berarti waspada harus ditingkatkan. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Harus ekstra waspada. Dan sekarang jalan yang paling mudah. Bagi mereka untuk merusak generasi muslimin adalah dengan memasukkan berbagai macam budaya-budaya hura-hura, budaya-budaya bejat, budaya-budaya yang sama sekali bukan dari Islam. Ini paling mudah bagi mereka. Dimasukkan. Kita lihat Bagaimana anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Wallahi menyedihkan. Dulu saya masih ingat di masa saya kecil. Bahwa sudah maghrib sampai isya mereka itu memakai sarung. Ada yang di lehernya, ada yang di pinggangnya, ada yang dipakai. Kemana mereka? Di masjid. Walaupun main mereka. Sebagian mereka nakal sebagaimana anak lainnya sama saja. Tapi lihat. Ya yang jadi tempat berkumpul mereka masjid. Ya. Dengan sarung-sarung mereka. Dengan kopiah mereka. Ya. Tapi sekarang ya, mereka tidak berkumpul di masjid tapi di mal-mal Di tempat-tempat keramaian. Yang di sana isinya adalah berbagai macam budaya-budaya yang sama sekali tidak sesuai dengan Islam. Ikhtilat. Musik, apa lagi? Sampai kemudian mereka memasukkan pula dari kotak kecil yang ada di genggaman manusia. HP, HP. Yang semakin lama semakin katanya dalam tanda petik semakin canggih. Tetapi hakikatnya semakin mudah lagi kerusakan masuk ke dalamnya. Semakin mudah lagi mereka melihat berbagai macam kemaksiatan di dalamnya. Semakin mudah lagi mereka berpacaran lewat internet. Semakin mudah lagi mereka untuk melihat berbagai macam kejelekan-kejelekan. Bapak-bapak, ibu-ibu orang tua wali. Saya ingatkan untuk yang kesekian kalinya kalau kita melarang mereka untuk memegang HP, itu bukan kejahatan. <laughs> Itu bukan berarti tidak sayang, tapi itu betul-betul protek penjagaan. Apa perlunya mereka? Mereka belum membutuhkan hal-hal tersebut. Apalagi mereka diberi yang lebih daripada itu. Katanya sayang pada mereka. Maka yang terjadi naudzubillah orang tuanya diwadin si anak diwadin akhar. Orang tuanya di atas sebuah pemahaman anaknya sudah di pemahaman lain yang orang tua tidak tahu menau. Kadang-kadang anaknya lebih pintar dari orang tuanya. Apa nak? Oh ini anu bi. Globalnya saja dia sebutkan Ternyata rinciannya na'udzubillah. Ini khonibna a'azakumullah. Di antara yang perlu kita ingatkan. Agar kita harus lebih waspada terhadap anak-anak kita. Mereka betul-betul merencanakan. Mereka betul-betul memiliki strategi dan makar-makar. Rencana-rencana untuk merusak. Belum lagi perkara-perkara yang haram, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Yang mereka bentuk dalam sebuah permen dan mereka tawarkan pada anak-anak. Anak-anak nggak tahu itu namanya apa, namanya permen. Setelah itu mereka merasakan kok saya pengen lagi. Ternyata mereka sudah kecanduan. Ini juga sudah terjadi dan dibagikan di anak-anak di luar sana maka barakallahu fikum ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun antara para pengurus para asatidah hafizahumullah dengan para orang tua wali harus makin kokoh. Harus betul-betul saling membantu, saling mendukung dan saling tahu apa yang sedang kita inginkan bagi anak-anak kita. Harus betul-betul saling mengerti. Sehingga ketika mereka di pondok dan ketika mereka di rumah sama saja. Ketika mereka dalam keadaan di ma'had dengan peraturan-peraturan yang ketat di rumah juga orang tua menyatakan kepada anaknya, Emang kalau di sini boleh, sama saja. Di sini juga nggak boleh. Perkara yang haram di ma'had haram, di rumah juga haram. Perkara maksiat di pondok maksiat, di rumah juga maksiat. Perkara yang betul-betul perkara yang tidak disukai dalam Islam. Apakah itu di rumah atau di ma'had sama saja. Enggak ada perbedaan. Sehingga usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ya, anak-anak kita yang masya Allah sudah kita lihat perkembangan-perkembangan baiknya. Pertambahan mereka secara ilmu dan amal. Perubahan-perubahan pada akhlaknya. Masya Allah. Hafalan-hafalan Qur'annya yang bertambah, bertambah, bertambah. Itu menggembirakan hati. Jangan sampai buyar kembali. Jangan sampai buyar kembali apa yang sudah disusun secara bagus. Jangan seperti wanita yang menyulam. Setelah selesai, dia lepasi kembali satu persatu. Nakatat gazlaha. Yang sudah capek-capek lelah menyusunnya, setelah itu dilepasi satu persatu. Jangan kita seperti itu. Hendaklah kita menjaga bangunan yang sudah terbentuk. Hendaklah kita menjaga apa yang sudah didapat oleh anak-anak ini. Sehingga mudah-mudahan libur yang tidak panjang ini, tidak lama, jangan sampai menjadi sesuatu yang merusak hafalan mereka, merusak kebiasaan mereka yang baik, merusak akhlak mereka. Mudah-mudahan justru sebaliknya mereka dilatih untuk bisa menerapkannya di tempat yang berbeda. Di sini mungkin lingkungannya sudah mendukung. Tetapi lihat bagaimana di rumah. Di situasi yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, silakan. Maka kalau mereka lulus, masya Allah, maka berarti mereka benar-benar didorong dari hatinya, keimanannya, dan pemahamannya terhadap sunnah. Tetapi kalau tidak demikian nasallahu salam al afiyah, berarti dia atau anak-anak tersebut masih mengira bahwa itu peraturan pondok. Itu bukan sunnah. Itu hanya peraturan pondok. Sekarang kan bukan di bukan di pondok, bi. Berarti dia belum tertanam di hatinya. Dan itu butuh untuk tarbiyah dari orang tua. Agar dia menambah pemahamannya, pengertiannya bahwa ini sunnah maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk tetap berakhlak mulia, akhlak nas bi hasan. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada.